Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji risalah Hadhihi aqidatuna wa hadza manhajuna yang merupakan uh, risalah yang ditulis dan dicetak oleh Daulah Islamiyah. Kita mulai saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sini risalah mulai dengan hamdalah dan e, eh, pengaturan salawat dan salam kepada Rasulullah, juga kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. فإننا نؤمن أن الله تعالى جل في علاه لا إله غيره Sesungguhnya kami mengimani bahwa Allah Ta'ala tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia wala ma'budu bihaqqin siwa dan tidak ada yang diibadati dengan hak kecuali dia musbitina lahu subhanahu ma asbatatu kalimatut tauhid seraya kami menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang telah ditetapkan oleh kalimat tauhid nafina anhu asyirka wat tandid juga menafikan darinya kemusyrikan dan penyekutuan. Fanashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di mana kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna hadhihi wa anna hadhihi hiya awwaluddin dan bahwa ini maksudnya kalimat tauhid ini adalah awal din awal dinul Islam wa akhiruhu dan akhirnya dan mati orang masuk ke dalam dinul Islam dengan tauhid dan akhir juga kematian harus di atas tauhid wa zahiruhu wa batinuhu zahirnya dan batinnya man qalaha barang siapa mengucapkannya wal tazama syurutaha dan komitmen dengan syarat dengan syarat-syaratnya wa adda haqqaha dan menunaikan haknya fahuwa muslimun maka dia itu orang muslim wa man lam ya'ti bi syurutihi bi syurutiha dan barang siapa tidak mendatangkan syarat-syaratnya au irtakaba ahada nawaqidiha atau dia melanggar salah satu pembatal-pembatalnya bahwa kafirun wa inidda'a annahu muslimun maka dia itu kafir walaupun dia mengaku sebagai orang muslim. Di sini poin pertama adalah e, tauhidullah beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, menetapkan segala ubudiyah, uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang ditetapkan oleh kalimat tauhid dan menafikan apa yang dinafikannya berupa kemusyrikan dan tandid yang merupakan makna la ilaha illallah iman kepada Allah adalah komitmen dengan tauhid ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan al kufur bi tagut kafir kepada tagut yaitu meninggalkan segala kemusyrikan barok darinya dan dari para pelakunya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 dan perhitungan sebenarnya atas Allah. Dan ia adalah kalimat yang terakhir akhir dari din ini dalam mati orang E, dia harus mati di atas tauhid ini. Karena orang yang tidak yang mati tidak di atas tauhid ini dia bukan orang muslim. Dan surga Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang mati dalam keadaan beriman. Wa may qad amila salihati, faulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan mukmin, bertauhid, lagi dia telah mengerjakan amal soleh, maka baginya surga yang tinggi. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dahulah jannah. Barang siapa yang mati, sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia, maka dia masuk surga. Syaratnya mati di atas tauhid. Mati di atas tauhid. Dalam hadis juga Rasul mengatakan, Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Sungguh surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri. Itu jiwa yang e, bertauhid. Jadi awal dan akhir din. Zohir dan batinnya. Tidak cukup perealisasian zohir tapi harus disertai dengan batinnya. Ketundukan kepada Allah itu dengan tauhid harus lahir batin. Makanya syarat-syarat tauhid, syarat-syarat la ilaha illallah ada yang syarat yang berkaitan dengan zohir ada yang kaitan dengan batin. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, dia komitmen dengan syarat-syaratnya, menunaikan syarat-syaratnya itu apa? Al-ilmu, ya. al yakin kemudian al-mahabbah, kemudian al-qabul, kemudian al-iqrar, kemudian uh, al-ikhlas, kemudian juga kufur kepada tagut, kemudian juga as Itu merupakan syarat-syarat tauhid syarat-syarat la ilaha illallah. Orang tidak memenuhi salah satu darinya maka dia bukan orang muslim. Pertama adalah harus al-ilmu mengetahui. Maka dalam hadis apa? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Barang siapa mati sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, maka dia masuk surga. Dan juga eh, apa al yakin Al-yakin tidak ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Jadi harus ada apa keyakinan, tidak ada irtiyab, tidak ada keraguan, tidak ada syak. Tidak ada syak, tidak ada keraguan. Beda kalau seandainya orang mengucapkannya tapi disertai dengan keraguan, maka dia bukan orang muslim. Juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan e, tentang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhala jannah. Dalam hadis Sahih Muslim, tidak seorang hamba pun berjumpa dengan Allah dengan membawa kalimat tauhid tersebut eh, seraya dia tidak ragu terhadapnya melainkan dia pasti masuk surga itu syarat apa eh, al yakin al munafi lisyak yang menafikan keraguan juga syarat berikutnya adalah eh, al iqrar mengucapkan Allah mengatakan qulu amanna billahi katakanlah kami beriman kepada Allah ada iqrar mengucapkannya di dalam hadis juga Rasul mengatakan umir tu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah. Itu ikrar. Tuna syarat berikutnya adalah uh, al-munafil kadzib. Jujur ya yang menafikan kebohongan dan mati jujur antara lahir batin Allah mengatakan tentang orang-orang munafik yang bersyahadat tapi mereka dusta wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah bersaksi esunya mereka itu orang-orang yang dusta ketika mengatakan innaka la rasulullah harus jujur dan juga Rasul mengatakan man mata wa huwa yashhadu la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhala jannah Barang siapa mati sedangkan dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah sadiqan min qalbihi, seraya jujur dari lubuk hatinya, melainkan dia pasti masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga syarat berikutnya adalah al-mahabbah, kecintaan. Kecintaan kepada Allah harus melebihi kecintaan dari segalanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله Di sini آمنوا أشد حبا لله Orang-orang yang beriman mereka eh, sangat mencintai Allah. Kecintaan mereka kepada Allah itu melebihi kecintaan orang-orang musyrik terhadap berhala mereka. Melebihan, melebihi kecintaan orang-orang musyrik terhadap Allah. Orang musyrik juga mereka mencintai Allah, tapi kecintaan mereka terhadap Allah itu setara dengan kecintaan mereka kepada berhala mereka atau kecintaan kepada berhala mereka melebihi kecintaan kepada Allah. Sedangkan orang mukmin kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan orang-orang musyrik terhadap berhala mereka atau terhadap Allah. mati orang musyrik cinta kepada Allah, tapi orang mukmin melebihi eh, mencintai Allah lebih dari kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah. Juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Salasun kunna fihi wajada halawat halawatal iman, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihim mimma siwahuma. Tiga hal yang bila ada pada diri seorang, maka dia mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Di al-mahabbah. Kemudian syarat eh, berikutnya adalah e, al-qabul wal-inqiyad al-qabul wal inqiyad menerima dan tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang musyrik, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka bila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka apa? Yastakbirun. Menyombongkan diri, menolak, tidak mau menerimanya karena paham konsekuensinya harus meninggalkan kemusyrikan. Nah, mereka menolak meninggalkan kemusyrikan. Jadi tidak ada kobul, makanya mereka mustakbir, mustakbirun mereka angkuh. Dan kesombongan inilah yang menghalangi seorang untuk menerima kebenaran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, لا يدخل jannata من كان في قلبه مثقال مثقال ذرة من kibrin. tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah dari keangkuhan kesombongan. Orang-orang kafir mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dulu itu karena tahu konsekuensinya dan mereka menolak untuk meninggalkannya maka mereka tidak mau mengucapkannya beda. Orang-orang musyrik zaman sekarang mereka mau mengucapkan tapi tidak mau meninggalkan apa e, hal yang dituntut untuk ditinggalkan oleh kalimat tauhid ini. Kemudian uh, syarat berikutnya adalah al-ikhlas. Al-ikhlas al-munafili syirk adalah uh, memurnikan peribadatan semua hanya kepada Allah meninggalkan segala kemusyrikan. Allah mengatakan Fadu'uhu mukhlisina lahuddin. Maka serulah Allah seraya memurnikan seluruh ketundukan hanya kepadanya. Jadi pemurnian tauhid. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ wajah Allah. Sungguh Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah seraya mengharapkan wajah Allah dengannya. Hadis muttafaq alaih. Jadi pemurnian tidak tidak baik dari pemurnian dari sisi menafikan segala syirik juga menafikan ria. Berbeda dengan orang-orang eh, orang-orang yang eh, mengucapkan atas dasar ria itu juga bertentangan, tidak memenuhi syarat ini. Juga orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan kemusyrikan, mereka juga tidak merealisasikan syarat ini. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-kufru bit kafir kepada tagut faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam barang siapa yang kafir kepada tagut dan iman kepada Allah maka sesungguhnya dia telah megang al-urwah al-wusqa Juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Malik Al Asja'i radhiyallahu taala anhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu Allah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah, maka terjagalah darah dan hartanya dan penghisabannya atas Allah. Jadi di sini e, syarat harus ketika mengucapkan la ilaha illallah harus disertai pemenuhan syarat-syaratnya juga harus apa? memenuhi hak haqqaha menunaikan haknya. Menunaikan haknya. Salat adalah hak daripada la ilaha illallah. Zakat adalah hak daripada la ilaha illallah. Makanya orang yang tidak salat dia kafir. Orang yang menolak bayar zakat juga, orang yang e, tidak bayar zakat zakat juga maka dia kafir. Makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang yang menolak membayar zakat karena zakat adalah hak daripada la ilaha illallah. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan tu anu qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum Allah di sini illa Hakil Islam. Jadi ketika sudah komitmen dengan tauhid, menaikkan sholat dan menaikkan zakat, maka terjaga darah dan hartanya. Ya, tidak boleh diperangi kecuali dengan hak Islam. Nah, penolakan membayar zakat ini melanggar hak Islam. Makanya Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang menolak membayar zakat. Jadi orang di sini Orang yang mengucapkannya komitmen dengan syarat-syaratnya dan menunaikan haknya baru di orang muslim. Adapun orang yang tidak mendatangkan syarat-syaratnya, ya tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan, atau dia melakukan salah satu hal-hal yang membatalkan kalimat tauhid ini, mm, melakukan nawakidul Islam salah satu salah satunya, maka dia orang kafir walaupun dia mengaku muslim. Walaupun dia mengaku muslim. Maka Syekh Ahmad Ibn Atik dalam kitab Ibtalu Tandid Bikhtisar syarha Kitab Tauhid halaman 76 mengatakan ajma'al ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'ai addu'a li gulillah faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa salla wa salmu wa za'ama annahu muslim. Ulama ijma' sepakat bahwa barang siapa memalingkan salah satu macam dari dua doa kepada selain Allah maka dia musyrik. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia salat, dia som, dan dia mengaku sebagai orang Islam. Jadi pengakuan keislaman ketika disertai pembatal eh, apa ketauhidan maka itu hanya klaim belaka. Itu poin pertama. Kemudian poin berikutnya. Wa nu'minu anna Allah Ta'ala huwal khaliqu al-mudabbiru lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa annahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa la nulhidu fi asma'ihi ta'ala wa la fi sifatihi subhanahu wa nusbituha lahu kama ja'at fil kitab was sunnati sahihati min ghairi takyifin wala tamsilin wala ta'wilin wala kami beriman bahwa Allah taala adalah al-khaliq sang pencipta yang mengatur yang di tangannya kerajaan kekuasaan dan baginya segala pujian dia maha kuasa terhadap segala sesuatu dan dialah yang al awal, al-akhir, yang paling awal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya wal akhir yang tidak ada apa e, tidak ada sesuatu pun ba'dahu sesudahnya al zahir yang tidak ada sesuatu pun e, kekuatan di atasnya al-batin tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasannya tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dan dia maha mendengar lagi maha melihat dan kami tidak melakukan ilhad pemalingan di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kami menetapkannya menetapkan asma dan sifat itu sebagaimana yang ada tertera dalam Alkitab dan As-Sunnah As-Sahihah tanpa takif, tamsil, takwil dan takwil. Di sini kaitan dengan uh, apa Eh, tauhid rububiyah dan al asma was sifat. Kita meyakini bahwa Allah al-Khaliq, al-Mudabbir. Allah al-Khaliq, al-Mudabbir. Allah yang menciptakan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan e, pengakuan ini juga diakui oleh orang-orang musyrik. Tauhid rububiyah ini diakui oleh sebagian orang-orang musyrik Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah Seandainya kamu Muhammad bertanya kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, tentu mereka menjawab Allah yang telah menciptakannya. Juga yang mengatur alam ini juga orang-orang musyrik mengakuinya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sama'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra Allah. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang um, um, menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengurus segala urusan? Maka mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang-orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah bahwa al-mudabbir adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan baginya segala pujian dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Dan Allah al-awwal wal-akhir. Allah yang paling awal dan paling akhir. Dan mati awal tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Tidak ada dan al-akhir tidak ada pun. Tidak ada sesuatu pun sesudahnya. al zahir al zahir yang tidak ada sesuatu pun di atasnya. Tidak ada sesuatu kekuatan pun di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Al-batin yang uh, al-batin adalah yang tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini eh, kaitan dengan al-asma ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Baik pada uh, zatnya, asma'nya, dan sifatnya. Sebagaimana zat Allah tidak menyerupai makhluk, maka begitu juga sifat dan asmanya. Memang ada sebagian asma nama-nama yang eh, nama-nama e, Allah juga disematkan untuk nama makhluk akan tapi beda. Kalau makhluk nama hanya sekedar nama, tapi Allah Subhanahu wa taala nama itu mengandung sifat, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Di sini ayat ini e, ada penafian yaitu laisa kamitslihi syai'un dan wa huwas samiul basir dan dialah e, yang maha melihat, maha mendengar lagi maha melihat. Di sini ayat ini menjelaskan bahwa metode ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah bahwa an-nafyu penafian kaitan dengan uh, asma dan sifat ini adalah nafiyu al-mujmal. Penafian yang mujmal, yang global. Berarti tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Itu namanya penafian yang global. Sedangkan sifat asma itu di apa at al-isbat, al-mufassal penetapan yang terperinci makanya disebutkan di sana as-sami al-basir dalam arti ketika menetapkan e, asma dan sifat e, kaitan dengan asma dan sifat kita secara terperinci sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah nama-nama Allah yang banyak itu juga sifat-sifatnya tapi kaitan dengan penapian cukup cukup dengan mengatakan tidak ada sesuatu pun yang apa e, seperti Allah. Tidak boleh mengatakan Allah tidak di timur, Allah tidak di barat, Allah tidak di e, kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak e, berjisim, Allah tidak ini, tidak memiliki ini dan itu. Itu tidak boleh. Karena apa? Itu tidak ada tuntunannya, tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran memberikan arahan bahwa ketika menafikan cukup dengan mujmal, global saja tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Tapi kaitan dengan sifat, maka disebutkan Allah memiliki tangan, Allah tertawa, Allah mencintai, Allah melaknat, Allah murka, Allah marah, Allah turun, Allah e, istiwa di atas aras. Itu terperinci. Juga kaitan dengan asma juga Allah As-Sami, Al-Basir, Al-Rahim, al ghafar At-Tawwab dan seterusnya. Jadi dalam manhaj al-sunnah wal jamaah, penafian adalah mujmal secara global saja, sedangkan al-isbat adalah al-mufassal. Segala sifat yang sempurna bagi makhluk yang tidak ada sedikit pun eh, apa cacat dari segala sisi manapun, maka Allah lebih berhak untuk disifati dengan sifat tersebut. makhluk melihat, mendengar, itu sifat-sifat sempurna. Maka dan tidak ada apa e, e, negatif dari sisi manapun. Maka Allah lebih berhak untuk disifati dengan sifat itu. Beda dengan sifat yang pada makhluk ada adalah kesempurnaan, tapi ada kalau diterapkan kepada Allah itu merupakan sifat kekurangan, maka tidak boleh disifatkan kepada Allah. Seperti makhluk memiliki anak, memiliki istri itu adalah kesempurnaan. Tapi itu bagi Allah adalah sifat uh, uh, eh, anaksu tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya setiap sifat eh, yang merupakan cacat bagi makhluk yang tidak ada e, kesempurnaan dari sisi manapun, maka Allah lebih berhak untuk disucikan darinya. Segala sifat yang cacat bagi makhluk, yang buruk bagi makhluk, yang tidak ada sedikit pun kesempurnaan dari sisi manapun, maka Allah lebih berhak untuk dijauhkan, disucikan darinya. Sifat-sifat seperti buta dan seterusnya. Tuli itu makhluk cacat, maka tidak boleh disematkan kepada Allah, harus disucikan darinya. Berbeda dengan sifat sombong. Sombong bagi makhluk adalah sifat yang kurang. Tapi kalau disematkan kepada Allah itu merupakan kesempurnaan Allah. Makanya nama Allah mutakabir. Jadi itu kaidahnya. Terus juga di sini tidak melakukan ilhad dalam asma dan sifat. Tidak melakukan ilhad dalam asma dan sifat. Kalau orang-orang dahulu mereka menamakan berhala mereka dengan diambil dari nama-nama Allah. Uzza dari Aziz. Alat dari Allah kalau zaman sekarang seperti para anggota parlemen disebut musyari'. Musyari'. Anggota parlemen di Arab, di dalam bahasa Arab, mereka menyebut sebagai musyari'. Padahal musyari' itu adalah e, nama Allah. Itu hanya milik Allah. Yang membuat hukum itu hanya Allah. Itu bentuk eh, ilhad di dalam asma, juga dalam as-sifat. Karena Eh, para anggota parlemen disebut musyari karena mereka orang yang berhak membuat hukum dalam sistem demokrasi itu bentuk ilhad di dalam asma dan as-sifat. Jadi menetapkan asma dan sifat sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab dan uh, As-Sunnah As-Sahihah. Tanpa apa takif takif itu mereka-reka bagaimana bentuknya takib itu namanya. Allah e, turun dari langit e, ke langit dunia di sepertiga malam. Dan kita menetapkannya tanpa takib, tanpa mereka-reka bagaimana cara turunnya. Juga tanpa tamsil, ya menyerupakan ya e, e, cara turunnya. Juga tanpa takwil memalingkan maknanya. Seperti orang-orang yang mentakwil tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Itu tawil yang beda. Juga tanpa ta'til. Ta'til adalah menggugurkan asma dan sifat. Mereka menafikan asma dan sifat ta'wil. Ta'til itu menafikan e, sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam orang-orang Jahmiyah mereka mentatil semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang Mu'tazilah mentaatil sifat. Mereka menetapkan nama tapi tanpa sifat. Allah asami sami bila sam'in. Allah maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Nah, berarti mereka hanya menetapkan nama saja. Tapi sifatnya tidak itu ta'atil. Bagi juga, orang jahmiyah juga mereka melakukan ta'atil di dalam asma dan as-sifat. Orang jahmiyah mereka menafikan seluruh asma Allah dan sifat Allah. Makanya mereka diponis kafir oleh salaf. Kalau Mu'tazilah mereka menafikan semua sifat tapi menetapkan asma-asma Allah. Kalau orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan nama-nama Allah, mereka menetapkan sifat Allah yang tujuh saja. Sifat yang mereka sebut sebagai sifat akliyah. Itu ilmu, haya sama basar, kudroh, irodah. Ilmu, haya sama basar, kalam, Kudroh irodah. Tujuh. Selainnya mereka mentakwilnya. Itu pemahaman yang batil, yang sesat. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan asma dan sifat tanpa apa? Takib, tanpa e, tamsil, tanpa takwil, tanpa e, apa? E, ta'til juga tanpa tasbih menyerupakan dengan makhluk. Makanya musyabbihah mereka orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk itu kafir. Orang mu'attilah orang yang menggugurkan semua asma-asma dan sifat Allah mereka juga kafir. ta'wil ta'wil itu adalah sarful lafzi anil ma'na ar-raji ilal ma'na al-marju biqarinatin e, memalingkan mak, lafaz dari maknanya yang unggul kepada maknanya yang lemah karena ada korinah. Itu takwil yang sahih. Jadi takwil itu ada e, tiga. Ada takwil yang sahih. Itu bila secara bahasa kalimat tersebut memang betul mengandung makna tersebut. Seperti contohnya e, kalimat tangan Tangan secara bahasa berarti kekuasaan juga. Tapi makna yang zahirnya adalah tangan, tangan. Sedangkan makna yang lemahnya adalah kekuasaan. Nah, ini tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lemah kecuali kalau ada korinah seperti raja menghancurkan pasukan musuh dengan tangannya. Di sini tangan diartikan dengan kekuatannya, kekuasaannya. Karena ada korinah. Karena korinahnya raja tidak e, terjun langsung ke dalam e, pertempuran itu korinahnya berarti ini takwil yang sahih kalau takwil yang batil yang beda apalagi berkaitan dengan e, syariat seperti takwilnya orang-orang asyariah mereka mentakwil tangan Allah dengan kekuasaan Allah yadullah fauqa aydihim tangan Allah mereka artikan kekuasaan Allah di atas tangan mereka kekuasaan mereka di sini takwil secara bahasa betul kalimat tangan berarti kekuasaan, tapi tidak ada korinahnya. Maka ini takwil yang bid'ah. Bid'ah, makanya asyariah jatuh dalam ahli bid'ah. Ada takwil yang kafir. Satu takwilnya orang-orang Rafidah menafsirkan uh, nusus dengan takwil yang batil yang tidak ada petunjuk dari sisi bahasa apapun. Seperti mereka mentakwil firman Allah Inna Allah ya'murukum murukum antas baqarah sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menyembelih bakoroh seekor sapi betina. Mereka mentawil bakoroh dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di sini bakoroh dari sisi bahasa tidak ada makna itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti ini e, takwil yang kufur karena bentuk takzib terhadap nusus syar'iyah. Ini adalah e, baru dua poin daripada dari risalah hadhihi aqidatuna wa hadza manhajuna.